ayuhal ikhwah azani wa azakumullah sebelumnya mohon maaf ini kok tengah kosong ya kayaknya lebih enaknya ini yang banyak kesini iya nah ini juga mohon maaf sini ya iya karena kalau terlalu mikir kalau terlalu minggir kayaknya kurang seret begitu aja udah ini nggak ada lagi yang di tengah ini gimana nggak ke tengah antum Ikhwatal iman Azzani wa azzakumullah Alhamdulillah kita bertemu kembali Tentunya atas karunia nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita masih diberi kesempatan Untuk selalu menambahkan ilmu pengetahuan agama kita dengan adanya berkumpul di dalam masjid yang mulia ini membahas di dalamnya ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam kesempatan ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan membahas mengkaji bersama salah satu tulisan yang telah ditulis oleh salah satu guru kami Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Usabi Hafizahullah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk jajaran ulama besar di negeri Yaman tepatnya di kota Hudaydah. di sana beliau mendirikan markas tersendiri ma'had tersendiri ma'had ahlu sunnah wal jamaah yang sebelumnya beliau pernah berguru di depan guru besar kami Fadilatul Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah subhanahu wa taala. Adapun Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Usabi masih hidup. Asli beliau Hudaidah suatu tempat perbatasan antara negara Saudi Arabia dan Yaman. ayuhal ikhwah azani wa azakumullah Beliau menulis dalam kitab ini bab khusus tentang ad-da'watu ilallah berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala Maka beliau mengatakan di sini ad-da'watu ilallahi min a'zami ta'ati wal qurbat. Ketahuilah sesungguhnya berdakwah kepada jalan Allah adalah jenis ketaatan dan jenis pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Walihada amara ibadahu biha. Oleh karena inilah Allah memerintahkan segenap hambanya untuk menjalankan ad-da'watu ilallah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa di antara siapa saja dari kita yang selalu menegakkan dakwah ila dengan mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar maka orang tersebut dikatakan sebagai umat yang terbaik Allah Subhanahu wa taala berfirman kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi sekelompok umat yad'una ilal khair yang selalu berdakwah mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Dan kita semuanya paham mengenal persis ketika Allah Subhanahu wa taala mengecualikan hambanya dari kerugian di saat dia bisa menegakkan prinsip dakwah ilallah saling mewasiati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Di dalam ayat tersebut yang dikecualikan oleh Allah dari kerugian di antaranya adalah wa tawassaw bil haqq wa tawasau Jikalau kalian mau saling memberikan wasiat satu sama yang lainnya dengan kebenaran dan saling memberikan wasiat satu sama yang lainnya untuk bersabar. Ini adalah salah satu dari model dakwah. Maka ayuhal ikhwah azza wa azzakumullah Benar apa yang disampaikan oleh al-muallif Fadilatul Syekh al allama Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Wusabi bahwa kenyataannya ad-da'watu ila Allah adalah min afdalit ta'at wa min afdolil qurubat. Keutamaannya juga sangat banyak. Kalau kita perhatikan, maka beliau di sini akan menyebutkan di antara keutamaan-keutamaan besar bagi orang yang menjalankan dakwatun ilallah. Kata beliau, keutamaan yang pertama adalah di antaranya seseorang yang menjalankan dakwah maka akan mendapatkan pahala dari umatnya. Ketika umat tersebut mengikuti ajakan dia. Sebagaimana hal ini dilandaskan oleh sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Kata beliau an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Telah datang melalui sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam barang siapa di antara kalian yang menunjukkan kepada yang lain jalan kebenaran maka dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tidak akan menguranginya sedikit pun subhanallah kapan saja di antara kita menegakkan tawasi bil haq wa tawasi bis sabr kita arahkan orang lain bahwasanya ini benar hendaklah kerjakan bahwasanya ini salah hendaklah ditinggalkan. Kemudian orang tersebut mengikuti ajakan kita, maka pahala orang tersebut diterangkan oleh hadis ini akan kita raih juga. Kita akan mendapatkannya juga. Masya Allah tabarakallah. Ini salah satu fadilah azimah, keutamaan yang sangat besar. Menjalankan berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, keutamaan yang kedua di antaranya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis masyhur di tengah-tengah kita. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau ini derajatnya lebih tinggi lagi daripada yang sebelumnya. Karena kalau yang sebelumnya riwayat Imam Muslim. Sekarang riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Di dalam kitab sahih keduanya yang termasuk Ashahul Kutub Ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Quran. Dari jalan Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam qala yauma Khaybar. Dahulu pernah disabdakan oleh Nabi di saat mau terjadinya perang Khaybar. La ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu 'ala yadayhi yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu sabda beliau sungguh-sungguh dengan memakai nun taukid artinya penekanan sungguh-sungguh aku akan berikan besok pagi bendera ini kepada seseorang yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan menangkan peperangan ini melalui orang tersebut. Berarti orang ini mulia enggak? Mulia. Karena dikabarkan nanti Allah akan memenangkan peperangan ini melalui orang ini. Melalui orang tersebut yang diisyaratkan oleh Rasul. Yang nanti akan membawa bendera sebagai pemimpin perang. Kemudian yuhibbullah wa rasulahu. Orang tersebut juga sudah pasti mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau sampai sini belum tentu dikatakan mulia, ya enggak? Karena banyak orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi kita lihat Kalimat berikutnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu dan Allah sudah pasti mencintai dia. Demikian juga rasulnya sudah pasti mencintai dia. Nah, kalau kalimat ini baru siapa yang mendapatkannya pasti orangnya mulia. Sebagaimana pepatah orang Arab pernah di antara mereka mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakin sya'na an tuhab patokan yang jadi bahan paling penting adalah bukan kamu mencintai tetapi kamu dicintai di saat ada keterangan mencintai Allah dan Rasulnya belum tentu dikatakan orangnya mulia seperti yang kita saksikan zaman sekarang gembar-gembor ke sana kemari dari ujung sampai Maroke semuanya mungkin mengakui dan akan mengikrarkan kami mencintai Allah. Tetapi apakah Allah mencintai dia? Apakah Rasulnya mencintai dia? Allah nggak akan mungkin mencintai orang sembarangan. Bahkan orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang pilihan. Di antaranya adalah sahabat yang diisyaratkan oleh Nabi di sini bahwa orang yang akan diberi bendera oleh Nabi di samping dia mencintai Allah dan Rasulnya wa yuhibbuhullahu wa rasuluh Allah dan Rasulnya juga mencintai dia baru dikatakan orang baik dan orang mulia fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha ketika itu para sahabat betul-betul bermalam. Mereka penasaran menghabiskan malamnya karena saling bertanya-tanya sesama mereka siapa yang diberi bendera tersebut. Karena yang akan diberi bendera ini sudah pasti mulia orangnya. Allah akan menangkan peperangan melalui orang tersebut dan yang kedua Allah mencintai orang tersebut. Ini sisi pendalilan kenapa mereka betul-betul apa mengharapkan diberi bendera oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam sampai mereka bermalam di rumah beliau. Falamma asbahan nas hodau ila Rasulillah. Ketika sudah keesokan hari mereka bersegera menuju ke Rasulullah. Kulluhum yarju an yu'taha setiap salah seorang dari mereka para sahabat yang sudah menghabiskan malam suntuknya penasaran bertanya-tanya sesama mereka siapa yang akan diberi. Setiap mereka ternyata semuanya mengharapkan untuk diberi bendera oleh Rasulullah. Faqala maka Rasulullah bersabda ketika itu di hadapan para sahabat Nabi. Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqila ya Rasulullah wa yashtaki ainai. Maka ada yang menjawab pertanyaan Rasulullah, "Wahai Rasul, beliau sedang sakit mata." Qala fa arsilu ilaihi. Fa utiya bihi. Fa basaqa Rasulullah fi ainaihi wa da'a lahu fa bara'a hatta ka'allam yakun bihi waja' fa a'tahu ar-rayah. Tetapi Nabi Muhammad menginginkan kedatangan dan kehadiran Ali bin Abi Thalib. Akhirnya salah seorang dari mereka menjemput Ali bin Abi Thalib kemudian menghantarkan beliau kepada Rasulullah. Berikutnya Rasulullah meludah ke kedua matanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mendoakan kebaikan untuknya agar cepat sembuh. Tiba-tiba sembuhlah penyakit matanya Ali bin Abi Thalib bahkan seakan-akan sembuhnya ini sebelumnya nggak terkena penyakit kalau sembuh yang sebelumnya terkena penyakit kan kita bisa membedakan dengan kesembuhan yang seakan-akan sebelumnya nggak berpenyakit betul-betul sempurna kesembuhannya maka bendera tersebut diberikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib faqala Ali Berkatalah Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana? Apakah aku akan perangi mereka sampai mereka menjadi suatu kaum seperti kita semua yang bertauhid?" Faqala Nabi Muhammad menjawab, "Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim, thumma ad'uhum ila islam hati-hatilah mendatangi mereka. Jangan terburu-buru kamu mendatangi mereka. Kemudian tegakkanlah dakwah kepada mereka agar bisa memegang agama Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fi dan kabarkan kepada mereka dengan sesuatu yang Allah wajibkan atas mereka berupa hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, kalaulah kamu wahai Ali bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa kamu berikan kepada seseorang maka hal ini lebih baik untukmu daripada harganya onta merah. Kebetulan waktu itu onta merah adalah kendaraan bangsa Arab yang termahal. Sisi pendalilannya adalah kalimat terakhir. Ternyata Rasulullah menjadikan perjalanan dakwah ilallah apabila diikuti oleh umatnya maka seseorang yang menjalankan dakwah tersebut mendapatkan sekian banyak keutamaan bahkan keutamaannya melebihi daripada mendapatkan onta onta merah. Lalu zaman sekarang mungkin misalkan pesawat ya kendaraan yang paling mahal. Kita mendapatkan pesawat dengan harga sekian miliar itu belum apa-apanya ditinjau dari pandangan Islam daripada orang yang mendapatkan atau orang yang memberikan hidayah kepada orang lain melalui dakwahnya dia. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Ini beberapa keutamaan yang beliau jelaskan. Kemudian keutamaan yang ketiga dari menjalankan dakwah ilallah adalah Allah menjadikan ucapan yang diucapkan oleh seorang dai sebagai ucapan yang terbaik. Di antara sekian banyak ucapan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat kata penulis. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Yang artinya kurang lebih ayat ke-33 Siapa lagi yang perkataannya lebih baik daripada perkataannya orang yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang menjalankan dakwah itu perkataannya penuh dengan ayat, penuh dengan hadis, penuh dengan nasihat-nasihat al khairiyah, nasihat-nasihat baik. Sehingga seakan-akan perkataan inilah perkataan yang paling baik dibandingkan dengan perkataan orang lain yang tidak menjalankan dakwah ilallah. Terlebih lebih perkataannya orang-orang yang enggak mengenal sama sekali aturan apa? Agama. Terlebih lebih perkataannya orang yang lagi emosi. Ya enggak? Keluarnya selalu binatang-binatang ternak ada semua kebun binatang dari mulai anjingnya dari mulai apalagi babinya dan seterusnya maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapan seorang hamba yang paling baik dimiliki oleh orang-orang yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan demikian ikhwatal iman azza wa azakumullah kita paham apa yang disampaikan oleh sang penulis. Ternyata perbuatan berdakwah ila tabaraka wa ta'ala adalah perbuatan yang sangat mulia. Pahalanya sangat banyak. Keutamaannya sangat besar. Untuk meraih keutamaan-keutamaan tersebut tentunya nggak gampang. Karena setiap seseorang yang ingin mendapatkan keutamaan besar harus membutuhkan mujahadah, kesungguh-sungguhan. Harus memperhatikan beberapa perkara-perkara penting sehingga dengan itu orang akan meraih keutamaan yang sangat besar. Diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah subhanahu wa taala ada beberapa adab atau mungkin bisa dikatakan syurut syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang ingin menjalankan dakwatul ilallah. Karena jangan sampai sembarangan orang tiba-tiba setelah jadi pelawak langsung jadi dai. Banyak nggak? Banyak. Setelah jadi penyanyi langsung jadi dai. Banyak nggak zaman sekarang? Banyak. Karena apa? Karena banyak sekali perlombaan-perlombaan dai zaman sekarang. Sehingga yang penting lulus dari audisi itu langsung jadi dai. Padahal kalau kita mengamati sekian banyak tulisan-tulisan para ulama, rahimahullah subhanahu wa taala enggak sembarangan. Allah subhanahu wa taala memilih orang-orang yang bisa menegakkan dakwah ini. Bahkan harus memiliki sekian banyak syarat. Harus memperhatikan sekian banyak adab dalam berdakwah. Yang pertama, kita akan bahas dalam pertemuan siang hari ini. seorang yang mau berdakwah hendaklah meniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia niatkan ingin terkenal. Ya. Ingin masuk TV sehingga keluarga saya di seluruh Indonesia pada tahu. Ternyata saya sekarang sudah keren. Sudah bergengsi ini. Wah, oh, dakwanya sudah masuk ke TV ini, berarti bergengsi. Ini niat benar nggak ini kira-kira? Kayaknya kurang bergengsi niatnya kalau seperti ini. Para ulama mengatakan yang pertama kali adalah membenarkan niat Artinya membenarkan niat adalah seorang dai harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam jangan selalu berada di atas kebodohan. Agar mereka bisa tahu aturan agama Allah sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara baik dan benar. Syarat yang pertama adalah diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Melalui sahabat Nabi Iyad bin Himar radhiyallahu taalaan. Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Inna Rabbi azza wa jalla amarani an uallimakum ma jahiltum." Sesungguhnya Robku yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku untuk mengajarkan urusan agama yang kalian benar-benar bodoh terhadapnya. Ini niat yang dimiliki oleh Rasul. Menegakkan dakwah agar umatnya jangan sampai bodoh. Karena kebodohan adalah penyebab besar kebinasaan seorang hamba. Kalau misalkan kita sudah buta mata hati kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini di negeri akhirat akan lebih buta jalan kita nanti. Mau sholat nggak tahu caranya. Ya enggak? Padahal Nabi Muhammad mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Berarti butuh seorang dai yang mengajarkan orang lain bagaimana ilmu sholat. kemudian mau mentauhidkan Allah nggak tahu caranya sehingga dia berKTP Islam masih sering menjalankan pembatal-pembatal Islam padahal orang muslim kalau menjalankan pembatal-pembatal Islam maka bagaikan orang yang bertoharoh kemudian berhadat masih berlaku nggak toharohnya ya nggak berlaku Demikian juga orang muslim. Kalau tidak ada yang mengajarkan kepada dia pembatal-pembatal Islam adalah ini dan itu. Dengan harapan dia bisa menjauhkan dari pembatal-pembatal Islam tadi. Akhirnya banyak sekali. Umat zaman sekarang Islam hanyalah sebatas namanya saja. La yabqa minal islami illa ismuh tidak tersisa. Islam itu melainkan sekedar identitas saja. Di dalam KTP muslim. Ternyata realisasi perilaku setiap harinya terus-menerus mendekati pembatal-pembatal Islam. Dia bodoh, dia nggak tahu. Sudah demikian, dia nggak mau belajar. Karena memang nggak ada dai maka dibutuhkan seorang dai ilallahi tabaraka wa taala. Inilah niat yang paling berharga. Kita tegakkan dakwah ini agar kita dan juga orang lain sama-sama nggak bodoh. Sehingga nggak gampang dibodohin oleh siapa? Oleh orang lain. Kalau keadaan kita bodoh terhadap aturan agama, gampang nggak dibodohin? Ya gampang. Nanti ada orang lain yang nulis ini doa untuk kekayaan. Kamu baca setiap malam seribu kali ya. Udah, niscaya rezeki akan datang kepada kamu. Sangat banyak. Jangan khawatir. Akhirnya dia nurut. Karena dia nggak tahu. Kebodohan-kebodohan umat Islam sudah sekian banyak menjadi korban kita saksikan zaman sekarang. Maka butuhnya seseorang di antara kita yang menegakkan ad-da'watun ilallah. Ini syarat yang pertama. Harus membenarkan niat dalam menjalankan dakwah. Enggak boleh niat-niat yang lainnya ingin tenar atau ingin menjadi orang yang bergengsi, disegani oleh yang lain dan seterusnya sehingga seakan-akan kalau belum masuk TV, aduh ini belum apa-apanya, tujuan saya belum berakhir nih. Ini kalau sudah masuk TV, orang semuanya udah lihat saya, tenang saya dakwanya. Ini betul-betul niat yang perlu kita benarkan bersama-sama. Syarat yang kedua, kata beliau, untuk menjadi seorang dai sehingga mendapatkan keutamaan yang sangat besar yang sudah kita pelajari tadi, adalah seseorang di samping membenarkan niat juga harus memiliki ilmu dalam berdakwah. Sebab kalau dakwah tidak didasari ilmu, maka justru mengakibatkan orang lain sesat. Bukannya menolong orang lain, sehingga enggak bodoh dalam agama Islam malah menyesatkan orang lain. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam jauh-jauh sebelumnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang hadis ini telah disahihkan oleh guru besar kami Fadilatul Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Dalam lafaz yang lain, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Yang paling saya khawatirkan terhadap umatku adalah muncul di tengah-tengah mereka seseorang yang pandai silat lidah. Artinya pandai berbicara saja, tetapi kosong dari ilmu. Kalau cuma pandai berbicara tanpa didasari ilmu, maka ini yang dikhawatirkan oleh Rasul. Karena akan menyesatkan sehingga dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, al-a'immatul mudillun. Orang-orang yang dianggap pemimpin tetapi menyesatkan. Pemimpin tokoh-tokoh agama ternyata menyesatkan. Iya dan billah tabaraka wa taala. Karena apa yang mereka sampaikan sama sekali tidak didasari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat di dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin katakanlah olehmu ini adalah jalanku ad'u ila Allah saya berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ala basira di atas ilmu ini sisi pendalilannya ala basira dakwah harus diwujudkan tetapi ala basir di atas ilmu ikhwatal iman azani wa azakumullah terlebih-lebih umat yang kita hadapi itu beranak ragam bentuknya ada yang perlu kita sikapi dengan hikmah ada yang perlu kita sikapi untuk selalu diberi mau mau'idhah hasanah dan ada di antara umat yang selalu ngeyel pengennya mendebati kita. Sehingga kalau dibutuhkan kita sikapi mendebati mereka dengan cara yang baik. Nah untuk mendebati mereka butuh dengan apa? Ilmu. Bagaimana mungkin seseorang berdebat dengan orang lain? Bisa dikatakan benar perdebatannya kecuali kalau misalkan dibarengi dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain surat An-Nahl di sini disebutkan oleh muallif ayat 125 Udu'u ila rabbika bil hikmah Tegakkanlah dakwah kepada jalan Rabbmu yang pertama bil hikmah dengan hikmah dengan pelan-pelan dengan lemah lembut Kemudian yang kedua, wal mau'idhatil hasanah. Bisa kamu tegakkan dengan selalu memberikan mau'idhah, mau'idhah hasanah. Peringatan-peringatan yang baik. Karena bisa jadi orang ini mencintai kebaikan. Kenapa? Dia lalai karena nggak ada yang memberikan peringatan. Maka kita lakukan dengan metode yang kedua, wal mau'idhatil hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Adakanlah jidal di hadapan mereka kalau diperlukan dengan cara yang baik. Artinya dengan cara ilmiah. Dan kita melihat perjalanan para ambia alaihi wassalatu wassalam mereka menjidali kaumnya. Seperti Nabi Ibrahim berjidal dengan Raja Namrud. Di saat Raja Namrud nggak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Raja Namrud selalu bertanya-tanya kepada Ibrahim, "Kenapa kamu menyembahnya Allah nggak menyembah saya?" Dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang menghidupkan aku dan yang mematikan aku. Rabbiyalladzi wa Qala ana uhyi umit. Kalau begitu saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ketika itu didatangkan dua orang, yang satunya dibunuh, yang satunya dibiarkan. Ini hidup, ini mati. Berarti ana uhi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Keluarkan argumentasi kamu selanjutnya. Nabi Ibrahim mengatakan, "Kenapa saya menyembah Allah? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq." Karena Allah lah yang bisa menerbitkan matahari dari arah timur. Fa'ti tibiha minal maghrib sekarang kamu bisa nggak datangkan terbitkan matahari dari arah barat? Akhirnya susah dia kewalahan. Aduh nggak bisa. Kalau masalah menghidupkan dan mematikan dia bisa mematahkan hujannya Ibrahim. Tetapi giliran Nabi Ibrahim mengeluarkan argumennya bahwa yang sepatutnya kita sembah adalah Allah karena Allah yang bisa menerbitkan matahari dari arah timur. Coba kamu terbitkan matahari dari arah barat kafar ketika itulah hujahnya orang-orang kafir dipatahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam untuk melakukan perdebatan seperti ini atau yang semisalnya jelas membutuhkan apa ilmu kalau enggak malah kita akan ikut-ikutan ya sudahlah saya ikut kamu aja lah emangnya kan kita sahabat aja sih kan sama temen ya udahlah saya ikut kamu karena dia nggak bisa membantah hujah-hujahnya musuh dia. Berarti syarat yang kedua ini juga merupakan syarat yang wajib. Yaitu harus memiliki ilmu. hal ikhwa azani wa azakumullah. Kemudian syarat yang ketiga dijelaskan di sini. Seorang dai harus memiliki prinsip al-amal bima yad'u ilaih mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Jangan sampai cuma ngomong-ngomong aja dia sendiri nggak berbuat. Ayo cepat, kamu kerjakan seperti ini seperti itu. Giliran dianya malas-malesan. Berarti dia tidak mengamalkan apa yang dia katakan. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang seperti ini melalui firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma taf'alun? Kenapa kamu menyampaikan sesuatu apa yang kamu tidak kerjakan? Seharusnya apabila kamu menyampaikan sesuatu di hadapan yang lain, kerjakan. Patuhi ucapan tersebut agar kamu bisa menjadi kudwah yang baik, panutan yang baik untuk semuanya. Sekarang kalau misalkan ada seorang dai tidak mengamalkan ilmunya, nanti madu umat yang polos akan mengatakan Oh dia aja nggak berbuat ini kok. Nyuruh-nyuruh saya berbuat ini. Dia aja kemarin di sana zina kok. Kemarinnya lagi menganjurkan wahai umat jangan berbuat zina. Dia ya sendiri zina. Datang ke, diskotik dugem bareng-bareng sama temennya. Ya ini kasus ini seorang dai yang kasus yang nggak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Ayuhal ikhwa azani wa azakumullah. Di dalam surat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Fussilat. Di sini disebutkan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi? Perkataan yang perkataannya seseorang yang lebih baik daripada orang yang menjalankan dakwah ilallah wa amila salihan dan dia mau beramal soleh. Artinya kalau kata para ahli tafsir, dia mau mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Wa qala innani minal muslimin dan dia mau tegas mengatakan sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang muslim. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Dengan demikian tujuan syarat yang ketiga ini adalah agar seseorang bisa menjadi kudwah, panutan yang baik buat umatnya, dia harus mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Ayo kita sholat malam, sholat terawih. Sebaiknya kita jangan tinggalkan. Ternyata dia sendiri sholat terawih sebulan cuma satu hari. Yang lainnya selalu safar ke sana kemari nggak pernah sholat terawih. Giliran ceramah Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salat tarawih itu mulia, janganlah kalian tinggalkan. Allahumma musta'an. Walaupun hukumnya sunnah tetapi nggak sepatutnya seperti itu. Inilah butuhnya syarat yang ketiga. Al-amal bima yad'u ilaih. Dia harus bisa beramal merealisasikan mewujudkan apa yang dia ucapkan. Kemudian syarat yang keempat Para ulama menjelaskan orang yang menegakkan dakwah ilallahi tabaraka wa ta'ala harus memiliki program al-bada'atu bil aham sumal aham. Menyampaikan dakwah dari hal yang paling penting kemudian yang penting berikutnya. Artinya seseorang jangan sampai Tahu-tahu baru dakwah di hadapan yang lain yang diajarkan ilmu waris. Ini misalkan saja. Walaupun memang ilmu waris adalah ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Tiba-tiba begitu sekali ceramah ilmu waris yang diajarkan. Dalam keadaan hadirinya ini belum kuat tauhidnya. Karena setiap hari baca ilmu waris, akhirnya hadirinya ini wah enak juga ya. Kalau kita mendapatkan waris dapatnya bagiannya banyak. Bagaimana caranya biar orang tua saya meninggal nih? Karena diterangkan dalam pelajaran tadi waris nggak akan terjadi kecuali orangnya sudah meninggal. Nah ini nggak meninggal meninggal. langsung dipahami nggak benar sama apa umatnya. Karena menyampaikan sesuatu yang nggak penting. Melihat keadaan umat belum kuat tauhidnya, dipelajari ilmu-ilmu yang demikian. Memang ilmu waris ilmu yang bermanfaat. Tetapi kalau misalkan orangnya nanti akhirnya jadi rakus terhadap harta, Miliki siasat gimana ya caranya? Mumpung ini ibu saya sedang sakit, biar cepat meninggal. Sehingga saya cepat dapat warisannya. Karena kalau nggak ninggal-ninggal, saya kuburan ninggal, wah nggak dapat warisan. Ayuhal ikhwa azani wa azakumullah. Ini sangat penting. Program al-bada'ah bil aham thummal aham. Memulai dengan perkara yang paling penting, kemudian perkara penting berikutnya. Cara yang keempat ini berlandaskan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari demikian juga oleh Imam Muslim rahimahumullah subhanahu wa taala dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau pernah mengatakan ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman maka Nabi Muhammad memberikan nasihat penting kepada Mu'ad Innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu alla ilaha illallah sesungguhnya kamu Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab maka hendaklah awwala ma tad'uhum ilai pertama kali yang kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah sisi penilaiannya sangat jelas awwala ma tad'uhum pertama kali yang kamu tegakkan dakwah adalah syahadat la ilaha illallah Berarti ucapan Nabi pertama kali nanti ada nomor-nomor berikutnya, ya enggak? Ini menunjukkan al-bada'ah bil aham tsummal aham. Harus memulai dakwah ini dengan perkara yang paling penting dulu. Kemudian paling penting berikutnya. Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian syarat berikutnya yaitu yang kelima. Masih berapa menit lagi ya? Ikhwan Hah? Masih 15 menit ya Ya udah kita ekstra ngebut ya Diusahakan sebelum selesai Selesai juga di sini Yang keberapa berarti sekarang Yang ke 6 Nah yang kelima Diterangkan oleh para ulama kita Seorang untuk menjadi da'i ilallah Syaratnya adalah bukan pede dalam penampilan di TV ataupun yang lainnya. Tetapi yang kelima dia harus bisa menghadapi masyakoh dalam dakwah. Rintangan-rintangan yang terjadi ketika berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia harus sabar. Ini syarat yang sangat penting. Sebab Nabi Muhammad sudah mengikrarkan Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Awal mulanya Islam betul-betul dianggap asing oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu, ya enggak? Ketika mereka masih bergelut dalam perilaku sehari-hariannya dengan kesyirikan, tiba-tiba Nabi Muhammad datang di tengah-tengah mereka membawa tauhid. Berarti awal mula datangnya Islam dianggap asing. Inilah makna sabda Rasul, bada al-islamu ghariban. Wa sayaudu ghariban kama bada. Islam juga akan kembali nanti di akhir zaman setelah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa di antara kita yang mau menegakkan Islam pasti akan dianggap asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Fatubaril ghuraba. Kalau dianggap asing, maka sangat besar kemungkinannya ada rintangan-rintangan di situ. Karena dianggapnya nggak umum. Dari mulai perkara tauhid sudah memberantaskan banyak kesyirikan. Apakah tawasulnya ataukah istighothahnya li ataupun isti'ananya li dan seterusnya. Seakan-akan asing ini. Akhirnya kita dituding, kamu Wahabi berarti. Karena kamu mengatakan datang ke kuburan tawasulan di situ nggak boleh. Wahabi kamu berarti. Langsung disampaikan ke yang lainnya, jangan bergaul sama orang ini, dia Wahabi. Kelompok yang ekstrim, sangat kaku. Allah musta'an. Padahal sama sekali kita betul-betul nggak Wahabi. Kalau kita ingin mengambil panutan sehingga kita akan menisbatkan kepada sang panutan tadi, kita akan ambil orang-orang ulama yang lebih pandai dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi sangat banyak. Misalkan Imam Ahmad. Yang mendingan kita Ahmadi aja daripada Wahabi. Kalau dasar kita adalah sebatas atau semata-mata apa? Membebek kepada seseorang. Kita mendingan Ahmadi aja, jangan apa? Wahabi. Kemudian kita akan ngambil yang jauh lebih pintar lebih mulia dari Imam Ahmad sangat banyak. Misalkan Sa'id bin Musayyab, sehingga kita Musayyabi. Atau nanti di atasnya Sa'id bin Musayyab ada orang yang lebih mulia lagi, Abu Hurairah, Abu Hurairoti misalnya. Atau bahkan kita akan ambil panutan yang pantas buat kita adalah makhluk yang terbaik setelah Rasulullah, Abu Bakar. Akhirnya kita lebih baik bakri aja. Dan dia disalahpahamkan Abu Rizal Bakri. Padahal kita niatnya ingin mengikuti panutan yang paling baik di antara umat Rasul kan Abu Bakar. Sehingga kita Bakri, ayo kita adakan kelompok Bakri aja. Nah, anggap anggapannya <laughs> mengikutnya Golkar Abu Rizal Bakri. Enggak. kan ikhwa azani wa azakumullah sama sekali kita bukan Wahabi. Kita betul-betul hanya memandang dakwahnya beliau rahimahullah subhanahu wa taala adalah di atas al-haq maka kita jalankan dakwah tauhid. Kemudian kalau kita dakwah dalam masalah ilmu salat sudah dianggap asing juga. Baru mulai mau takbir kita mengatakan sawu sufufakum. Silahkan luruskan dan dapatkan soft Orang yang apa? Ah repot-repot amat sih. Ribet ini kalau sholat di masjid itu harus lurus, lurus rapat. Akhirnya orang yang nggak sabar nanti ngimaminya oh iya ya, ya udahlah Nanti berikutnya sangat jangan saya yang jadi imam mundur akhirnya dia takut. Nggak sabar, baru mendapat awan segitu nggak sabar dia. Nanti dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Alhasil ayuhal ikhwah azani wa azakumullah rintangan dalam dakwah sudah pasti ada. Karena sudah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana beliau dipermainkan oleh umatnya. Dilempari pakai batu, sehingga berlumuran darah. Sampai-sampai diceritakan dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaan mengatakan, "Saya kalau melihat Rasulullah seperti itu keadaannya, bagaikan aku melihat para ambiya zaman dahulu disakiti oleh umatnya." Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam kesabaran beliau ternyata luar biasa. Beliau jalankan dakwah 950 tahun mendapatkan cemooh ejekan oleh sekian banyak umatnya beliau dapat pengikut hanya sedikit sehingga seorang dai di saat pengikutnya cuma sedikit jangan gentar Seorang dai harus meneladani bagaimana perjalanan para ambiya alaihi salatu wassalam. Ternyata mereka pun diceritakan oleh Rasulullah, ada yang pengikutnya 10, ada yang pengikutnya 3, ada yang pengikutnya dua, bahkan ada yang apa? Nggak punya pengikut sama sekali. Maka jangan sampai kita memiliki cita-cita menjadi dai sejuta umat. Ditanya cita-cita kamu apa? Saya pengen jadi dai, terkenal sejuta umat, semiliar umat. Ayuhal ikhwah azani wa azakum. Kalau dakwah kita diberkahi, akhirnya di belakang kita banyak pengikut, alhamdulillah. Tetapi kalau misalkan sampai sekarang ini dakwah kita belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak mengikut terus menerus kita jalankan dakwah tetap kita nggak boleh putus asa kita harus sabar rintangan-rintangan yang akan datang kepada kita ikhwatal iman azani wa azakumullah kemudian syarat yang keenam syarat yang keenam adalah seorang dai. Di dalam menegakkan dakwah ini harus memiliki harapan yang kuat. Tidak boleh putus asa. Dia harus optimis, insya Allah saya bisa. membuat umat ini nggak bodoh. membuat umat ini tahu akan agama Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh putus asa. Artinya putus asa adalah di saat dia mendapatkan rintangan kemudian mundur, jangan seperti itu. Tentang syarat ini, para ulama menyebutkan adalah tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau disakiti oleh umatnya sampai beliau keluar darahnya sangat banyak. Akhirnya malaikat yang menjaga jibal ketika itu nggak sabar. Langsung mengatakan wahai Muhammad, izinkan saya untuk menimpakan bukit ini di tengah-tengah mereka sehingga mereka pada habis. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Jangan." Bahkan aku masih mengharapkan lahirnya anak keturunan dari mereka orang yang bertauhid. Artinya Nabi Muhammad masih apa? Masih mengharapkan kebaikan. Enggak putus asa. Enggak mengatakan, "Oh, kalian memang bejat semuanya. Enggak akan baik kalian itu." Sekalipun saya dakwah di sini sampai nangis darah, kalian enggak akan ikutin ajakan saya. Allah mustahil padahal baru berapa tahun? Dua tahun misalkan. Terus kalau dibandingkan dengan Nabi Nuh 950 tahun, bagaimana? Kita baru dua tahun dakwah, umatnya nggak ikut-ikut kita, wah putus asa kita. Sebel kalian itu. Kalian ini nggak akan baik lah pokoknya. Aku langsung laknat kalian. Wah, terus mengucapkan kalimat-kalimat yang nggak benar. Berarti seorang dai ini nggak pantas jadi dai karena dia putus asa. karena seorang dai-nya putus asa, bagaimana akan baik umatnya? Dia harus optimis. Insya Allah di hari kemudian Allah akan memberikan pertolongan. Sehingga Allah akan memberikan hidayah kepada umatku. Karena siapa saja yang menjaga agama Allah, pasti Allah akan jaga. Siapa saja yang menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Coba kita lihat kisahnya Nabi Musa. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara. Di saat Nabi Musa dan pengikutnya dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Allah berfirman fa'atba'uhum musyriqin Ketika matahari sudah terbit, mereka tarol jam'an, saling melihat satu sama yang lain. Kelompok Musa sama kelompok Fir'aun saling melihat. Qala ashabu Musa. Maka ketika itu, pengikutnya Nabi Musa yang masih polos spontanitas mengatakan, "Inna lamudrakun." Kita semua sudah ketahuan wahai Musa, bagaimana ini? Coba bayangkan. Posisi yang sangat genting seperti itu kalau seorang dai putus asa, oh iya ya, kita udah ketahuan gimana ini. Terus kamu gimana coba? Apa kita nyerah aja deh? Ya sudahlah, kita ikut agama mereka lah, biar jangan mati. Ini kalau seorang dai ngapa Putus asa dari pertolongan Allah. Tetapi Nabi Musa betul-betul membesarkan jiwa pengikutnya. Maka Nabi Musa mengatakan, "Kalla, inna Robbi rabbi sayahdin." Sekali-kali tidak, mereka nggak akan bisa membahayakan kita semuanya di sini. Karena bersamaku ada Rob semesta alam yang memberikan petunjuk, yang memberikan pertolongan. Optimisnya Nabi Musa kemudian sampaikan hal tersebut kepada pengikutnya menyebabkan pertolongan Allah datang ketika itu, iya enggak? Akhirnya langsung Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memungkulkan tongkatnya ke laut. Fanfalak terbelalah laut tersebut dilewati oleh Nabi Musa dan pengikutnya, giliran Fir'aun dan bala tentaranya Allah tutup kembali. Akhirnya mereka semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan jiwa besar yang dimiliki oleh Nabi Musa. Tak pernah ada memiliki patah semangat. Beliau betul-betul optimis pertolongan Allah pasti datang. Dan beliau sampaikan hal ini kepada umatnya. Ayuhal ikhwa azani wa azakumullah. Berarti kita membahas dan insya Allah selesai karena di sininya juga sudah selesai. Kalau di sininya sudah selesai ya berarti pas ya. Nggak ada lagi yang perlu ditambah-tambahi. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya pribadi saya yang sedang sampai saat sekarang detik sekarang menjalankan misi dakwah ilallahi tabaraka wa taala.